Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wasallam la nabiya ba'da Kaum muslimin rahimani wa jami'an Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian karumah, kajian khusus untuk muslimah dan insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian yang akan diisi oleh Al Ustaz Ahmad MZ Hafizahullah Ta'ala dengan bahasan tema masih sama dengan dua pekan yang lalu untuk itu kepada beliau Ustaz Ahmad M.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 Sore hari ini Ahad 26 Muharram 1437 Hijriah Pertempatan dengan 8 November 2015 Allah masih beri kita nikmat-nikmat yang sangat banyak di antaranya nikmat sehat, nikmat waktu, umur, kesempatan dan lebih daripada itu nikmat Islam dan iman, hidayah dan taufik merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Mari kita bersyukur semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menambah nikmat itu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi kita, kekasih kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikut seluruh istri beliau, keluarga beliau yang beriman, seluruh sahabat beliau, lebih-lebih al-khulafaur rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ridwanullah alaihim ajmain dan juga setiap umat beliau yang mengikuti dengan baik sampai hari kiamat termasuk mudah-mudahan kita semuanya. Baik remaja putri khususnya dan juga ibu-ibu dan sebagian ikhwan yang saya muliakan, semoga Allah senantiasa memberi rahmat kepada kita. Kita lanjut pembahasan yang dulu yang berkaitan dengan wanita-wanita muslimah yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini sedikit kasih pengantar karena waktunya eh, sudah lama telatnya. Kita kasih pengantar sedikit baru nanti insya Allah kita lanjutkan eh, menjawab beberapa pertanyaan yang dahulu belum uh, sempat kita jawab insyaallah taala bahwasanya kesenangan dan kebahagiaan wanita dunia akan betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini wanita yang salehah di dunia dengan berbagai kenikmatan yang akan didapatkan kelak di sorga dan jangan khawatir bahwa kenikmatan itu ya, tidak dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentu saja sebagaimana ketika di dunia wanita ya wanita, besok tidak akan menjadi laki-laki. Begitu pula yang laki-laki ya jadi laki-laki, tidak akan menjadi wanita. Tentu ada hal-hal yang sedikit berbeda karena begitulah Allah ciptakan laki dan perempuan berbeda. Tetapi dari sisi kenikmatan jangan khawatir. Dari sisi pahala jangan khawatir. Allah tidak akan menzalimi ya setiap hambanya sedikit pun. Itu yang harus kita yakini. Oleh karena itu, ya, hendaknya kita betul-betul yakin bahwa setiap orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, kalau dia mengerjakan amal soleh, Allah pasti beri kehidupan yang baik di dunia dan Allah kasih balasan yang lebih baik daripada amal yang dahulu pernah ia kerjakan di dunia. Remaja putri khususnya para ibu, para istri yang saya muliakan sedikit eh, sebenarnya kalau tidak terlambat ada saya tambahan ini ya. Saya buat sedikit sebenarnya tapi karena waktunya sebentar ada judul jangan sakiti suami. Bagi yang sudah punya suami, ya. Bagi yang belum punya suami, ya. Jangan sakiti suami ini berarti apa? Ya segera bersuami, ya. Biar bisa menerapkan ini. Kalau belum punya ya nggak ada gunanya. Belum punya suami yang nggak mungkin menyakiti suami. Ya, anda tidak akan mempunyai keutamaan. Ya, sabar tidak meyakini menyakiti suami. Uh, ini penting. Ada hadis yang barangkali dahulu diinginkan ya wanita-wanita yang dicemburui bidadari itu, tetapi pengantar yang diberikan kepada saya adalah wanita-wanita salehah yang akan mendapatkan kenikmatan di surga. Lalu posternya itu wanita-wanita yang dicemburui bidadari. Padahal wanita-wanita yang dicemburui bidadari itu adalah wanita-wanita yang menyakiti suaminya. Ya, maka tidak nyambung waktu itu. Nah, saat ini kita sampaikan hadisnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi <clears throat> juga riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dari sahabat Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda la tu'zim ra'atun zawjaha fid dunya jika seorang wanita menyakiti hati suaminya ketika di dunia illa qalat zaujatuhu minal hurul ain min minal huril ain pasti calon istrinya dari kalangan bidadari al-hurul ain yang ada di sorga akan berkata, "La tu'zi." Eh, jangan sakiti dia. Jangan sakiti dia. Karena ini calon istrinya nanti di surga nih. Kalau ada seorang wanita yang menyakiti suaminya di dunia, maka hati-hati Anda ya dimarahin nih sama calon suami eh calon istri dari suami Anda. Ya, apa kata dia? La tu'zi. Jangan sakiti dia. Qatalakillah. Nah, ini doanya. Ya. Semoga Allah melaknatmu. Ya. Atau semoga uh, Allah memusuhimu. Atau bisa diartikan juga ini sebuah rasa uh, eh, gregeten dari seorang calon istrinya ini sikap uh gemes sekali kan begitu. Fa inna ma huwa indaka dakhil eh, afan fa inna ma huwa indaki dakhilun suamimu itu ya yang ketika di dunia ini sesungguhnya dia hanya seperti seorang yang mampir seperti seorang tamu yang singgah di suatu tempat yushiku ayyufariqaki ilaina sebentar lagi dia akan meninggalkan kamu dan dia akan pergi menuju kami ya, jadi istrinya atau calon istrinya yang di surga itu sudah gregetan ya jadi ini kalimat qatalakillah bisa diartikan sebuah kalimat gregetan atau bisa doa jelek ya atau sesuatu yang e, heran gitu loh heran lalu dia gregetan apa bahasa Indonesia nya gregetan apa bahasa Indonesia nya gemes banget ini Ih, kok kayak gini gitu loh ya sehingga dia gemes lalu dia muncul laki killah ini kata bidadari calon istri dari suami anti makanya dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan janganlah seorang istri itu menyakiti suaminya. Apalagi menyakiti suami ini bisa jadi sebagai sebab anti tidak bisa masuk ke dalam surga dengan mulus. Ya, dengan langsung. Karena apa? Karena suami anti sesungguhnya adalah tetangga paling dekat yang Anda miliki. Disebutkan dalam sebuah hadis uh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu atau fal yukrim jarahu barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir jangan menyakiti tetangganya Hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dalam hadis yang lainnya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Man ya Rasulullah, siapa itu wahai Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqa. Yaitu orang yang tidak buat eh, yang membuat tetangganya tidak aman. Ya, membuat tetangganya tidak aman. Begitu pula ada hadis yang lainnya. Ada seorang sahabat menyatakan, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita nih. Dia rajin salat malam, rajin puasa sunnah, rajin berbuat baik, suka bersedekah, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan ucapan ucapannya, mulutnya nyelkit bahasanya, suka menyinggung, suka menyakiti tetangganya." Apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya min ahli tidak ada kebaikan pada wanita itu Dia termasuk penghuni neraka Lalu Wahai Rasulullah Ada ini seorang wanita Dia sholat yang wajib saja Sedekah cuman seadanya Tidak banyak Tapi dia tidak suka menyakiti tetangganya Tidak suka menyakiti siapapun Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlil jannah Dia termasuk penduduk surga Mungkin ada yang pertama Loh tadi katanya jangan sakiti suami nih, tapi kok tahu-tahu bicara tetangga. Perhatikan, tetangga itu adalah orang yang berdekatan dengan kita. Nah, ternyata orang yang paling dekat dengan kita itu siapa? Ya istri atau suami kita. Maka itulah sesungguhnya tetangga pertama kita. Kalau anti istri berarti tetangga anti yang paling pertama adalah suami. Kalau tetangga itu kan nanti tetangga eh iya tapi kan tetangga saya itu dempet nih rumahnya. Iya tapi kan masih dipisah dengan tembok tuh. Kalau Anda dengan suami nggak ada pemisah sedikit pun. Bahkan selembar kain pun sesekali tidak ada pisahnya, iya kan? Betul-betul itu baju Anda dan Anda baju suami. Tidak ada sedikit pun gap tidak ada sedikit pun apa pemisah. Berarti itu adalah orang yang paling dekat dengan Anda dan itulah tetangga Anda. Maka kalau Anda ingin masuk surga, jangan menyakiti suami, jangan sakiti suami, ya. Demikian. Ya ini sekedar nasihat agar anti para wanita menjadi penghuni surga yang kedudukannya lebih tinggi daripada bidadari-bidadari yang diciptakan khusus oleh Allah di surga, maka salah satu cara, salah satu sebab, salah satu upaya jangan sekali-kali menyakiti hati sang suami dengan lisannya, dengan sikapnya, dengan isyaratnya atau dengan perbuatannya ya. Dan ini penting untuk diperhatikan ya. Nanti banyak sekali sebenarnya ini kaitannya dengan masalah uh, jangan sakiti suami tapi karena waktunya terbatas ya kita sudahi sampai di sini pengantarnya lalu akan saya jawab beberapa pertanyaan yang dahulu eh, belum sempat eh, terjawab mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada kita yang pertama <clears throat> Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayah saya punya dua orang putri seorang yang uh, jauh dari agama Islam belum melaksanakan sholat lima waktu namun di balik itu semua ayah adalah seorang yang sangat menyayangi kami menjaga, melindungi sangat berkesan ialah beliau senantiasa mendukung kami untuk menuntut ilmu agama bahkan beliau mendukung saya untuk memakai pakaian yang syar'i, ikut kajian dan lain-lain Apabila kudarullah ayah meninggal dalam keadaan belum melaksanakan kewajiban sholatnya apakah kami nantinya bisa menjadi hijab dari, beliau dari neraka di akhirat nanti? Jazakallahu khairan. Saya sangat menyayangi ayah saya dan tidak akan terlepas doa untuknya. Mohon doanya pula Ustaz. Iya, mudah-mudahan ya ayah anti diberi taufik dan hidayah oleh Allah ya mendapatkan kemampuan, kesadaran, keikhlasan dan kebenaran dalam beribadah kepada Allah dengan bisa diantaranya mengerjakan sholat lima waktu. Nah, Kaitannya nanti kalau di dunia maka tugas Anda sebagai seorang putrinya adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah mohon orang tua Anda dibuka hatinya agar bisa mengerjakan salat lima waktu, agar bisa beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan benar. Nah, jadi ini salah satu bakti seorang anak yang paling besar bagaimana bisa menjadi sebab menyelamatkan orang tuanya, Allah kasih hidayah kepada orang tuanya. Ya, demikian. Jangan lupa berdoa dan berusaha dengan cara yang santun, lemah lembut dan sebaik-baiknya. Ajak dengan cara yang santun dan lemah lembut. Kalau misalnya orang tua itu meninggal dunia dalam keadaan tidak pernah mengerjakan sholat wajib sama sekali, maka sebagian ulama ya dan ini kalau sama sekali tidak pernah mengerjakan sholat jelas maka ini dihukumi sebagai orang kafir tapi kalau dia kadang mengerjakan sholat kadang tidak karena malas ya karena malas karena itu tetapi dia masih meyakini kewajiban sholat maka insya Allah taala dia tidak dihukumi kafir dan kalau dia meninggal dunia maka anaknya boleh mendoakan orang tuanya. ya demikian dan mudah-mudahan ya anaknya bisa menjadi sebab ya menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka wallahu taala a'lam bisawab pertanyaan kedua Assalamualaikum Waalaikumsalam Mana yang lebih utama bagi seorang suami di antara menami istrinya, menemani istrinya atau membantu saudaranya Misalnya paman atau bibi dari suaminya Wallahu ta'ala alam bisawab Pada asalnya ya Kalau istrinya sekedar menemani Duduk-duduk sementara suaminya Eh maaf bibinya atau pamannya sakit keras Ya lebih utama untuk membantu bibi atau pamannya lah Ya kan begitu jadi kita lihat kondisinya, kita lihat kondisinya, ya. Tapi pada asalnya apabila sama-sama, apabila sama-sama itu kebutuhannya, maka tentu istri lebih diutamakan. Tapi kalau e, bentuknya berbeda, maka kita lihat kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan ketiga, bagaimana hukumnya menonton film-film sejarah atau perjalanan hidup seseorang yang pada saat itu telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang anak? Allah taala alam bisawab, saya tidak tahu maknanya, maksud pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menasihati orang yang tinggi rasa keakuannya dan tidak ingin kalau tidak ingin kalah dari orang lain? Ya dinasihati dengan ikhlas dan lemah lembut Nasihati dengan cara lemah lembut Lalu nasihat itu dengan ikhlas Maka berdoalah kepada Allah Agar teman anda ini bisa betul-betul menerima kebenaran. Berdoalah kepada Allah sebelum menasehati dengan ikhlas, lalu dengan lemah lembut, cari waktu yang tepat, keadaan yang tepat, bisa dengan langsung, bisa dengan media lain atau dengan lewat orang lain. Ya, syukur-syukur diajak ditraktir mungkin kan gitu ya. aja aja traktir, insya Allah dia mudah. Watak kepribadian merugikan orang lain, apakah tidak bisa diubah? Bisa. Watak jelek itu bisa diubah akhlak itu bisa diubah kalau memang betul-betul dengan sungguh-sungguh ya insya Allah bisa diubah apakah ada orang yang bisa membaca pikiran orang lain saya tidak tahu Wallahu a'lam Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana kriteria anak salehah yang dapat membawa orang tuanya masuk ke dalam surga Kriteria anak yang salehah atau saleh ya tentu dia menjadi orang Islam itu namanya anak soleh Muslim atau muslimah Lalu bertauhid Tidak berbuat syirik Yang ketiga Dia ikut ajaran Islam dengan baik dan benar Ikhlas ya Dia bertauhid Amalannya ikhlas Amalannya benar Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Berakhlak mulia dan seterusnya Itu insya Allah menjadi anak soleh Atau solehah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pemalu, melebihi gadis-gadis yang dipingit. Malu yang dimaksud di sini maksudnya malu yang bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan jazakallahu. Iya. Ada dalam hadis memang disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan ya uh, minal azra fi khidriha. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu lebih malu daripada gadis yang sedang dipingit. Ya. Dan malu yang dimaksud di sini adalah malu melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Jadi malu yang dimaksud adalah malu melakukan perbuatan yang melanggar syariat atau mengurangi kewibawaan menurunkan pamor dan seterusnya. Bukan malu melakukan kebaikan, bukan. Jadi kalau orang malu melakukan kebaikan ini bukan malu, tapi ini sifat lemah dan pengecut. Tetapi malu yang dimaksud adalah apabila beliau melanggar e, kewajiban atau melanggar aturan Allah atau minimal tidak sampai itu pun beliau sudah malu. Hal-hal yang tidak pantas pun beliau sangat malu, apalagi yang melanggar uh, ajaran Allah apalagi memang al-haya'u minal iman atau al-haya'u syu'batun minal iman bahwa malu itu adalah bagian dari iman. Yang dimaksud malu di sini adalah malu yang syar'i, yaitu malu e, apabila melakukan hal-hal yang melanggar batasan Allah atau melanggar syariat Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana hukumnya jika ada orang yang menyebutkan Menceritakan kembali kebaikan yang pernah ia berikan kepada saudaranya Nah ini tidak boleh ya Mengungkit-ungkit kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 262 Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi Thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang baik itu ketika memberi tidak ngungkit-ungkit pemberiannya. Ya, dan tidak menyakiti orang yang diberi. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik dan pemaaf itu lebih baik daripada kalian memberi sedekah tapi diikuti dengan hal-hal yang menyakitkan baik sikap maupun perbuatannya wallahu ghaniyun halim ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha wahai orang-orang yang beriman jangan kalian hapus pahala sedekah kalian dengan apa bil manni ngungkit-ungkit pemberian wal adha dan sikap menyakiti orang yang diberi karena apa pahala yang Anda dapatkan dari sedekah itu tidak cukup untuk menebus dosa dari sikap Anda mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang Anda beri maka hukumnya dilarang dan haram ya karena kalladzina yunfiqu malahu ria'an nas bahkan ini disamakan dengan orang yang eh, apa namanya memberikan kebaikan eh, sedekah karena ria dan ria ini hukumnya jelas haram maka ini di, dilarang tidak di tidak diperkenankan <clears throat> bahkan diancam dalam sebuah hadis Salasatun la yukallimuhullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la Ada tiga golongan yang Allah tidak akan bicara kepadanya, Allah tidak akan melihatnya dan Allah tidak akan menyucikannya. Walahum azabun alim. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan azab siksaan yang sangat pedih. Ya. Yang pertama adalah al-musbil Orang yang musbil menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki bagi laki-laki. Wal mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, mannan. Wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang jual dagangannya dengan sumpah palsu. Ini diantaranya orang suka mengungkit-ungkit pemberian ini tidak boleh hukumnya haram. Ketika berbuka puasa, ada yang hingga jam 18.30 baru salat maghrib. Bagaimana tata cara jika ingin berbuka puasa? Nah, tata cara berbuka puasa kalau sudah yakin masuk waktunya, maka jangan menunda-nunda. Segera berbuka puasa. La yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitrah. Umat ini akan senantiasa berada di dalam kebaikan kalau mereka itu menyegerakan buka puasanya, tentu kalau sudah masuk waktunya. Ya. Begitu pula la yazalu dinu zahiran. Umat atau agama ini akan senantiasa menang ya Ah, jaya ma'ajalun nasul fitra apabila ya umat ini menyegerakan bukanya li'annal yahuda wan nasara yuakhirun karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu suka mengakhirkan buka dan cara berbuka yang jelas disegerakan kalau waktunya sudah masuk begitu pula dianjurkan makan dengan korma yang segar kalau tidak ada korma yang kering kalau tidak ada baru minum air putih demikian wallahu a'lam bishawab Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz sudah menjelaskan kalau suami istri yang berpisah sementara di dunia akan dikumpulkan kembali di sorga apabila keduanya saleh dan salihah. Iya, dengan catatan dia seorang istri ini ketika meninggal dunia statusnya resmi suami e, menjadi suami dari suaminya, resmi menjadi suaminya dari laki-laki itu. Tapi kalau dia misalnya suaminya meninggal lalu dia nikah lagi dengan laki-laki lain maka urusannya beda. Nah, apakah di sorga Ketika dipertemukan di surga apakah saling mengenal? Iya, saling mengenal. Ya, meskipun wajahnya sudah berubah. Ya, yang satunya ganteng, satunya cantik, maka tetap akan mengenal. Jangan khawatir, ya. Akan saling mengenal. Bagaimana batasan bolehnya mengamalkan hadis doif? Nah, hadis doif pada asalnya tidak boleh diamalkan. Hadis doif pada asalnya tidak boleh diamalkan. Kalau sebagian ulama membolehkan mengamalkan hadis doif itu sebatas sebagai penyempurna, ya, sebagai penyempurna saja. Nah, Al Imam Ibnu Hajar yang kurang lebihnya memberikan penjelasan. Yang pertama, bolehnya mengamalkan hadis doif itu. Yang pertama, kelemahan hadis itu tidak berat. Nah, ini kelemahannya ringan saja, ya tapi kalau misalnya hadis itu berat, misalnya ada perawi yang hafalannya amat sangat buruk atau ada perawi yang pendusta atau dituduh pendusta, maka ini tidak boleh diamalkan. Ya, ini syarat pertama dan syarat ini harus tiga-tiganya ada. Syarat kedua, hadis tersebut ada sumber lain yang kuat. Jadi asal Eh, amalan dalam hadis tersebut juga disebutkan oleh hadis atau ayat Al-Qur'an yang jelas. Ya. Jadi ketika mengamalkan amalan tersebut bukan semata-mata amalan itu berdasarkan hadis dhaif tidak. Amalan itu disebutkan dalam hadis yang lain yang sahih, tetapi hadis dhaif ini hanya menyebutkan keutamanya misalnya, keutamaannya saja. Ya, ini boleh. Kemudian yang ketiga, ketika mengamalkannya tidak boleh meyakini bahwa hadis tersebut sah. Ya. Hanya sekedar untuk untuk apa? Untuk e, memotivasi saja. Jadi intinya sekedar untuk memotivasi. Contohnya, kita dianjurkan salat malam. Jelas itu hadisnya sahih. Nah, kemudian misalnya ada hadis doif yang berisi keutamaan salat malam. Nah, ini maksudnya demikian. Maka boleh kita sebutkan hadis doif tentang keutamaan sholat malam ini dengan tujuan untuk memotivasi umat agar rajin sholat malam. Ya, misalnya seperti itu. Apakah suatu saat bisa jadi Allah akan mencabut hidayah yang ada pada kita sekalipun misalnya orang yang ahli ilmu? Ya bisa jadi karena Allah Maha ya, berkehendak, Maha bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, bahkan bisa jadi dalam hadis yang disebutkan eh, Inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fasbiqu alaihi fa ya'malu bi amali ahli nar yadkhuluha Kan ada itu hadis dalam Arba'in Nawawiyah. Ada orang yang sepintas secara lahiriah suka mengamalkan kebaikan, bahkan seakan-akan tinggal sejeng se apa sehasta saja dengan surga, tapi Allah menentukan lain. Allah telah menakdirkan lain lalu dia mengamalkan amalan ahli neraka lalu dia ditakdirkan Allah masuk neraka. Begitupun sebaliknya. Ada orang yang mungkin selama ini secara lahiriah orangnya berbuat dosa, banyak berbuat salah, tapi itu menurut pandangan manusia. Wa in ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta yama yakuna bainahu wa bainaha illa zira, fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Bisa jadi maka kita tidak bisa menjamin. Oleh karena itu harus banyak berdoa kepada Allah agar kita istiqamah ya mohon hidayah petunjuk setiap saat demikian wallahu taala a'lam bissawab Apakah anak yang soleh bisa mengajak orang tuanya ke surga? Uh, bisa, ya. Anak yang soleh bisa uh, mengajak anak orang tuanya masuk ke dalam surga. Anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik kelak akan menjadi uh, penghalang dirinya dari neraka dan bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya. Ini mengajak orang tuanya untuk masuk ke dalam surga dan dia tidak mau masuk surga sebelum orang tuanya dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Allah taala a'lam bisawab. Bagaimana keadaan hewan di akhirat kala? Apakah ada hewan tertentu di dunia yang masuk surga? Wallahu taala a'lam bisawab. Saya tidak tahu. Bagaimana dengan syafaat? Misal jika anggota keluarga ada yang suhada, apakah ia menolong keluarganya dengan syafaatnya, sedangkan keluarganya bisa jadi tidak cukup soleh? Atau ada persyaratan khusus? Iya. Orang yang mati syahid disebutkan dalam hadis, orang yang mati syahid akan bisa memberikan syafaat bagi 70 kerabatnya atau 70 keluarganya. Ya, ini orang yang mati syahid akan bisa memberikan manfaat uh, syafaat bagi 70 anggota keluarganya. Tentu dengan persyaratan ya. Syaratnya bahwa keluarganya itu muslim. Karena orang kafir fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Orang-orang kafir tidak bisa mendapatkan syafaat. Syarat pertama muslim. Syarat kedua orang yang memberi syafaat diridhoi oleh Allah. Orang yang diberi syafaat pun diridhoi oleh Allah. Lalu yang keempat, Allah mengizinkan untuk memberi syafaat. Demikian, ya. Dan kerabatnya itu banyak, ahlinya atau kerabatnya itu bisa istrinya, bisa suaminya, bisa orang tuanya, eh, bisa anaknya, ya, bisa kerabatnya seperti itu. Di 70 itu. Allah taala alam bisawab. Cara mendamaikan hati agar selalu dingin bersyukur dan bahagia dalam menjalani kehidupan karena Allah Nah, tentu saja di antaranya bersyukur kepada Allah agar kita bersyukur kepada Allah yang pertama unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat orang yang lebih rendah daripada Anda dalam urusan dunia. Kalau Anda barangkali mungkin kurang cantik, lihatlah banyak orang yang lebih jelek dari Anda. Kalau Anda misalnya tidak kaya, ternyata lebih banyak yang lebih miskin dari Anda. Banyak yang lebih miskin dari Anda. Kalau Anda tidak pandai, banyak yang lebih tidak pandai daripada Anda. Jadi melihat seperti itu dalam urusan dunia. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, jangan melihat yang lebih tinggi. Ya. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum karena dengan melihat yang lebih rendah akan membuat Anda tidak meremehkan, tidak merendahkan nikmat Allah kepada Anda sehingga Anda pun akan qanaah dan bersyukur kepada Allah. Di antaranya demikian. Ini untuk urusan dunia. Anda pun untuk urusan akhirat, maka hendaknya kita melihat yang lebih tinggi agar kita termotivasi untuk lebih baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menghadapi mertua yang sangat membenci kita? Ya, menghadapi orang tua yang benci Anda, hadapi dengan rasa cinta, dengan doa, dengan kasih sayang dan sering-sering kasih hadiah. Ya, insya Allah itu manjur. Berikutnya, bagaimana orang tua yang sudah meninggal tapi belum pernah melaksanakan sholat karena tidak tahu atau belum tahu dapat berita tentang Islam? Ya, kalau dia belum sholat ya tadi pertanyaan pertama tadi sudah, ya. E, kalau dia sama sekali tidak mengerjakan sholat maka ulama menyatakan dia dihukumi kafir. Tapi kalau dia mungkin karena malas, belum ini belum itu, mudah-mudahan ya doa anda bisa dikabulkan oleh Allah meringankan dosa orang tua anda. Wallahu a'lam bishawab. Di kehidupan sehari-hari, jika suami marah, maka bidadari yang di surga berkata sesungguhnya mereka hanya sementara. Iya, betul dari. Kalau ada di sekitar kita umat muslim, tapi mereka yang kurang taat awam, belum berjilbab dan suaminya masih seperti itu lalu suaminya marah apa bidadari juga berkata seperti itu apa hanya berlaku untuk orang-orang soleh dan bertakwa intinya ya suaminya tentu suami yang besok akan masuk surga ini minimal muslim ya Minimal muslim, meskipun suami Anda itu jahat, misalnya suaminya tidak soleh, tapi suami Anda punya hak. Ketika Anda menyakiti suami Anda berkaitan dengan hak suami Anda, maka Anda berdosa. Meskipun suami Anda itu suami yang belum soleh. Apabila berkaitan dengan hak suami Anda dan kewajiban Anda, maka Anda tidak boleh menyia-nyiakan kewajiban Anda kepada suami. Apalagi suami Anda itu soleh. Wallahu a'lam bisawab. Kalau suami di dunia istrinya empat, di surga dengan yang mana Ustadz? Dengan yang empat itu. Ya, jadi semuanya akan menjadi istri suami Anda. Dan ingat, di surga tidak ada rasa iri, dengki, cemburu, tidak ada. Perhatikan, walahum fiha azwajun mutahharah. Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 29. Kalau tidak salah. Dan di sorga itu mereka akan mendapatkan istri-istri perhatikan yang suci. Maksudnya apa? Suci dari haid, suci dari nifas, suci dari uh, ingus, dari keringat yang bau, suci dari BAK, suci dari BAB. Enggak ada yang kotor-kotor seperti itu. Secara lahiriah celing, suci, bersih, enggak ada yang bau, enggak ada yang kotor. Secara batin tidak ada punya penyakit hati, Enggak ada dengki, iri, sombong, marah, cemburu sama madunya enggak, enggak ada satupun. Jadi semuanya senang, semuanya bahagia meskipun barangkali di dunia sering berkelahi. Ya, tapi di akhirat tidak ada sama sekali. Ini yang jelas demikian. Kalau istrinya yang empat itu masuk surga salehah semuanya dan statusnya masih sebagai istrinya. Demikian. Wallahu a'lam Bagaimana cara mengamalkan ilmu yang sudah di, kita dapatkan? Ya diamalkan mengamalkan ilmu itu dengan mengamalkannya yang pertama yang kedua dengan menyebarkannya mengamalkan ilmu dengan ya diamalkan misalnya kita tahu tentang ajaran salam ya kita salam kalau ketemu saudara kita oh yang tua eh yang muda beri salam kepada yang tua ya kita kalau merasa muda amalkan kepada yang lebih muda, lebih tua kan begitu yang datang kepada yang duduk ya begitu amalkan sesudah itu sampaikan juga ini salah satu bagian dari mengamalkan ilmu adalah menyebarkannya. Apakah seorang istri yang memberi kode <laughs> apa ini? Apakah seorang istri yang memberi kode kepada suami, misal dengan berkata subhanallah capek sekali hari ini. Ya, artinya memberi kode, "Mas, jangan minta dulu deh, masih capek nih." Begitu maksudnya. Apakah dengan memberitahu seperti itu, ya, termasuk perbuatan menolak panggilan suami sehingga istri tersebut dilaknat oleh malaikat? meskipun suaminya sangat pengertian dan ridho. Oh begini ibu-ibu, Wanita atau istri yang dilaknat oleh malaikat atau dilaknat oleh penduduk langit sampai suaminya ridho atau sampai pagi hari itu apabila suaminya mengajak ke tempat tidur lalu ibu tidak mau dengan catatan suaminya marah. Kan begitu? Ya. Idza da'a ar-rajulu seorang laki-laki yang mengajak suami istrinya ila firasy perhatikan ke tempat tidur. Ke tempat tidur ini tidak harus berhubungan badan. Pokoknya panggil jeng, de, mi, mah, umi, pap, e, apalagi panggilnya? Ke sini dong, ke tempat tidur. Mas, kan lagi uh, libur nih. Loh, saya bilang kan ke tempat tidur. Maka seorang istri wajib mendatangi suaminya. Meskipun dia sedang liburan, ya mungkin liburan akhir semester entah apa pokoknya liburan dia ya atau dia sedang capek atau sedang apa datang yang penting suami ini pengen ditemani di tempat tidur ya ini penting ibu-ibu ya nah falam yaktihi kalau dia tidak mau fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbih lalu suaminya marah maka malaikat akan melaknat dia sampai pagi hari dengan catatan suaminya ma marah. Tapi kalau suaminya pengertian, oh ya nggak apa-apa nanti ya, ya mungkin gitu loh sudah istirahat dan seterusnya. Itu nggak. Kalau suaminya dengan catatan suaminya tidak marah maka tidak dilaknat. Tapi kalau suaminya marah maka itu akan dilaknat kalau tidak ada alasan. Jadi ingat ke tempat tidur tidak harus melayani hubungan badan. Karena suami kadang-kadang ingin mungkin sekedar curhat, sekedar mungkin dielus pipinya. Iya penting ibu-ibu harus tahu ini ya. Jadi tidak masalah Rasulullah demikian. Ketika istri beliau sedang haid, beliau juga bermesraan. Yang penting tidak melakukan jima dan ini penting. Tolong perhatikan ibu-ibu. Harus cerdas seorang wanita, seorang istri itu. Bagaimana dia bisa menyenangkan hati suaminya. Nah, tidak harus itu pelayanan ya. Dengan yang lain perhatian, mungkin dielus, di apa dipijit ya itu subhanallah karena beda ya kalau di kamar kan lebih mesra lebih intim lebih bebas tidak dilihat anak-anak dan seterusnya ini penting sekali dengan catatan memang suami tidak marah kalau suami marah ya maka bisa dilaknat oleh malaikat Allah taala alam bisawab Ustadz kami ingin bertanya apakah di surga kelak seorang wanita akan tetap mengalami haid hamil dan melahirkan tidak wanita tidak ada haid Adapun masalah wanita di surga itu hamil atau tidak ada khilaf wallahu a'lam bisawab. Termasuk melahirkan. Ya, hamil dan melahirkan apakah ada atau tidak ada khilaf. Yang jelas kalau kita ingin punya anak langsung jadi. Itu ada. Tetapi apakah lewat hamil atau tidak wallahu a'lam bisawab. Yang jelas kalau haid tidak ada. Haid tidak tidak ada. Demikian ibu-ibu karena sudah jam 5 lebih Eh, maaf, seribu maaf, saya harus eh, segera melanjutkan perjalanan ke Sleman. Tadi juga mohon maaf karena e, jalanan itu sekarang macet sehingga tidak bisa lancar e, tepat waktu maka mudah-mudahan yang sedikit ini betul-betul bisa membawa manfaat bagi kita semuanya, nasihat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita laki-laki, perempuan yang saleh dan salehah. Semoga Allah menjadikan kita putra-putri yang saleh dan salehah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang tua yang saleh dan salehah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang saleh dan salehah sehingga Allah berkenan memberi kita husnul khatimah, surga di akhirat dan semoga Allah memper mempertemukan kita dengan keluarga kita, istri, suami kita, anak turun eh, cucu-cucu dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.